dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk selanjutnya. Kita masuk pada pelajaran sebagai kelanjutan kajian kita tahun yang lalu yaitu masuk pada bab jawazut tawassul indal Imam asy Bicara masalah tawasul yang pada dasarnya sudah dari dahulu kita mengerti di antara cara berdoa itu ada yang disebut namanya tawasul bahagian daripada cara berdoa. Tapi kemudian muncul sekelompok daripada eh, kaum muslimin itu tidak cukup hanya mengatakan kalau tawasul itu tidak boleh tapi justru malah mengarah kepada pensyirikan terhadap pelaku-pelaku tawasul. Di sini Ya ingin memberikan gambaran tentang keabsahan tawasul itu sendiri yang sejak lama sudah sudah tentu merupakan hal yang dilakukan oleh kaum muslimin dari sekian banyak dalil yang dipaparkan oleh beliau di dalam kitab ini. Di samping beliau juga memaparkan pendapat-pendapat para ulama yang mereka diantaranya termasuk sumber munculnya kelompok yang justru menentang tawasul ini. Kalau dahulunya katakan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masalah tawasul adalah masalah fikih tidak lebih daripada itu. Tapi kemudian kelompok ekstrim ini telah keluar daripada apa yang telah dikatakan oleh tokohnya sendiri dari masalah fikihnya menjadi kesirikan. Kita tidak berbicara haruskah kita bertawasul itu sendiri bukan syai'un lazim bukan sesuatu yang bersifat <clears throat> wajib sedangkan dalam doa Eh, diperlukan namanya kemantapan. Nah, itu saja sebetulnya. Diperlukan merasa hmm, ada sesuatu yang membuat hati ini lebih hati ini lebih eh, merasa leko hmm. dengan cara seperti itu. Kalau bicara kita antara kita dengan Allah, ya maklum sudah. Terkait dengan Allah sendiri mengatakan ud'uni apa? Ya, astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'an. kemudian mesti kenapa kita harus pakai tawasul dengan orang-orang saleh mestinya kita kembali kepada keberadaan orang saleh itu sendiri adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah sebagai pengawal-pengawal agama yang mengantarkan kepada keselamatan. Kalau tidak ada harganya orang soleh dan karena amalnya, maka apa posisi orang soleh? Ya karena Allah melihat orang soleh itu sendiri dengan amalnya. Yani ukuran orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ya seiring dengan kita setiap hari membaca dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim siapakah ladina an'amta alaihim yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa itu kalau kita bicara kedudukan para mereka menjadi pengawal agama nah, yang mereka adalah sama dengan kita sebagai orang dan manusia. <clears throat> Jadi berarti harus ada kedudukan yang lebih daripada orang-orang biasa yang bukan para nabi, bukan para suhada, eh, bukan para wali, bukan para orang-orang soleh. Kalau umpamanya kita bicara antara orang dengan Allah, ya, ya, nah, seperti kita sendiri ini panjenengan ya wong tapi wong model apa ngono ya. Wong model apa? Jadi perlunya ada gandolan. Nah, gandolan ini Eh, kenapa tidak sah kalau kemudian gandulan ing dalam dungo eh. kita nggak usah kemudian mengatakan wong dungo kok ati ono makalari barang itu kan bahasa-bahasa pelecehan namanya katanya mereka yang nggak setuju dengan tawasul doa saja kok pakai makalara katanya ya maka perlu dikaji lebih dalam dari mana kebolehannya dan kemudian dari mana disyaratkannya lepas daripada apakah dalam setiap berdoa itu harus bertawasul Abu Ya sendiri mengatakan dalam bab yang pertama mafhumut tawasul dalam nomor 4 anna tawassula laisa amran laziman au darurian tawassul itu bukan suatu hal yang wajib mesti dilakukan tidak itu ijabatu mutawakifatan alaih juga masalah diijabahinya juga tidak mesti tergantung dengan cara tawasul itu itu yang perlu kita <clears throat> eh, kita fahami jadi tapi membahas suatu masalah terkait dengan boleh dan tidak sebagai satu hukum itu mestinya sudah tentu harus dikaji dengan lebih dalam dari sisi dalil-dalilnya. Ketika ditemukan sekian banyak dalil yang cukup valid, kemudian ada yang menentangnya dan sampai kemudian justru mengklaim bahwa tawasul ini adalah satu kesirikan, iki sing salah sopo, sing nyirik nopo sing kan gitu jadinya jadi akhirnya orang bisa terjadi terbantah sendiri yakni karena kalau sudah bicara masalah keilmuan dan kedalamannya dan kemudian kalau bicara ada orang kontra itu memang dunia ini nggak bisa lepas daripada pro dan kontra. Tapi delok sing kontra, pinter apa orang. Hmm. Seperti kitab Mafahim yang juga untuk ini, ini, ini Ya cukup jeli dan sangat detail sekali ya dalam menyampaikan dalil. Ada seorang kemudian menulis ditulis sebagai jawaban terhadap kitab ini ditulis dengan judul Hadihi Mafahimuna. Hadihi Mafahimuna kitab sebesar ini dia separuh ini kira-kira pinter nanti kitabnya tebal begini kemudian yang jawab cuma separuh ini pinter nanti kira-kira hmm. eh, begitu aja gampang eh. eh. ada satu kaidah secara dalam masalah keilmuan ini manakala seorang itu luas pengetahuannya maka di situ seorang tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Jadi biasanya orang yang suka eh, lebih mudah menyalahkan dan sebagainya itu ya karena kepicikan berilmu biasanya karena kepicikan berilmu atau mungkin bahkan bisa jadi tidak punya ilmu terus punya kaidah pokoke terus kena pokoke mari kabeh wis ngono ya. Bab yang kita baca sekarang adalah Jawazut Tawasul Indal Imam Syukani. Imam Syukani ini termasuk imam yang memang disebut imam kritikus. Banyak hal yang oleh beliau dikritisi. termasuk yang dikritisi adalah uh, ilmu ulama-ulama terdahulu lepas daripada beliau juga seorang yang memang uh, punya kecerdasan yang luar biasa ya sudah tentu eh, justru Imam Syaukani yang disebut kritikus ini tentang tawasul justru Masya Allah apa ya ini pandangan beliau yang patut dicatat dan dimasukkan dalam kitab ini oleh Abu Ya Sayyidina Al-Walid. Wong sawukani oleh kok kowe ora oleh Kalau di sawukani kan sawukani, sawukani, sawukani, sahibuna ilal autor. Itu begini, begini, begini. Eh. Oh, ini Imam Sawukani sendiri tentang tawasul eh, apa pandangannya yang ternyata adalah <clears throat> berpandangan seperti ulama-ulama terdahulu. Kalau Imam Muhaddis As-Salafi Apa ya Menggunakan kata-kata Salafi Karena ini kelompoknya Salafi ini ya. hmm. Hmm. Ah. Jadi kalau sudah namanya kelompok Salafi Biasanya kakak gak podo karun dewek Ini ya karena dia mengunya paling koyok yang pertama-tama dulu Syekh Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani fi risalati At-Turil Nadhib fi ikhlasi kalimat tauhid nama kitabnya amma tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bi ahadi min khalqih adapun tawassul kepada Allah dengan salah seorang di antara makhluknya fi ya telubuhul abdu min rabbih fi matrabin dalam satu hal yang diperlukan ya telubuhul abdu min rabbih Fakat kalau Syekh Abdul Izzuddin Ibn Abdissalam Salam beliau menukil apa yang dikatakan Ibn Abdissalam Salam yang disebut Sultanul Ulama' innahu la yajuzu tawassulu ila Allah taala illa bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak boleh tawasul maring Gusti Allah coba kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun insahhal hadisu fihi lamun sapa hadis fihi ing dalem tawasul ilallah bin Nabi kita sering mendengar Al-Allamah Al-Syeikh <clears throat> Ibnu Abdis Salam disebut Sultanul Ulama Subhanallah justru pendapat beliau tentang tawasul ini <clears throat> beliau mengatakan kalau toh boleh tawasul itu hanya dengan Nabi saja maknanya kalau dengan orang-orang soleh tidak boleh Dan nanti kemudian eh, Imam Syaukani menanggapinya dengan apa? Artinya kalau ada kelompok yang sekarang ini nggak nggak setuju dengan tawasul, ya termasuk yang nggak setuju tawasul siapa? Berarti Ibnu Abdis Salam. Dan kalau pun boleh adalah hanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. wala allahu yusiru lan menawa ya as-sahim yang Abdul Salam yusiru paring isyarah ilal hadis alladhi ahrajahu an-nasa'i fi sunani wa tirmidhi fi sahihih wa ibn majah wa ghairihim anna a'ma bahwa ada seorang buta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakara maka sebuah saya Ibn Abdis Salam al-Hadis jadi ceritanya ada seorang buta <clears throat> datang ke Rasulullah yang waktu itu hmm, datang ke Rasulullah kemudian eh, berharap agar <clears throat> Allah hmm, subhanahu wa ta'ala bisa membuka matanya untuk bisa melihat ceritanya jadi justru Rasulullah mengajarinya kepada beliau nah, ini ceritanya, ceritanya agak panjang tapi saya singkat alhasil diajari Rasulullah sendiri cara minta agar eh, penglihatannya bisa <clears throat> terbuka kembali. Dia jadi bertawasul lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak terus Allahumma ini as'aluka langsung ke Allah tapi masih harus menyebut <clears throat> Rasulullah juga. Hmm disuruh wudhu dulu kemudian disuruh berdoa kemudian disuruh uh, menyebut cara berdoa dengan cara Rasul bertawasul dengan Rasulullah Qala dawu as-sawkani Qala dawu sebuah sawkani walin nasi fi ma'na hadha qawlani Dan bagi para ulama' terkait dengan makna hadis ini yakni hadis yang terkait dengan uh, tawassul yang diterangkan dalam <clears throat> hadis itu tadi kaulannya ada dua pendapat ahaduhuma anat tawassul walladhi dzakarahu Umar bin Khattab in tawassul itu ya kukang disebut di Umar bin Khattab jadi ada pengertian tawassul ada versi <clears throat> Kalau topon ini harus ada hadis yang mendukung adanya tawasul. Sampai Rasulullah sendiri mengajari tawasul dengan beliau. Kan permasalahannya karena Rasulullah sendiri waktu itu ada bersama orang yang buta itu sekaligus berarti juga Rasulullah berdoa kepada Allah. Kalau ataupun sahabat yang buta tadi itu menggunakan bahasa tau ini as'aluka atau suka binabiyika Muhammad ya <clears throat> Rasulullah ya Nabi ya Rahmah nah, ini atawa bika ila Rabbi nah, tetapi kan Rasulullah kan waktu itu ada ya kan Rasulullah waktu itu kan ada bersama dia maka gambaran tawasul ini kalau uh, boleh diartikan bisa jadi tawasul yang bagaimana ini seperti tawasulnya Sayyidina Umar lama qala nalikani da'u Umar Khattab kunna idha ajdabna atau ujdibna kunna idha ujdibna kapan kita lagi kena masa paceklik natawassalu bin nabiyina ilaika fataskina kita bertawasul dengan nabi kita kepadamu ya Allah maka engkau menurunkan air hujan artinya Umar <clears throat> pernah menjalankan satu cara namanya bertawasul yaitu kapan ketika jadi paceklik eh, maka kemudian Sayyidina Umar mohon kepada Rasulullah untuk mendoakan <clears throat> agar Allah menyelesaikan daripada paceklik ini sehingga datanglah hujan wa inna natawassalu ila bi amri nabiyina hmm. nah itu kapan dengan Rasulullah dulu terus terjadi lagi namanya paceklik kemudian waktu itu sudah tentu Rasulullah sudah tidak ada Yaitu kemudian Rasul uh, eh, Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Maksudnya Sayyidina Abbas diminta oleh Sayyidina Umar untuk berdoa uh, terkait dengan paceklik yang terjadi juga di, di zaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi sahih al-Bukhari wa ghairihi فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء Sayyidina Umar juga menyebut bahwa kapan para sahabat bertawasul pada Rasulullah SAW fi hayatih fil istisqa untuk minta hujan kan waktu itu juga Rasulullah uh, ada bersama mereka Sumatawa salubi amhil abbas ba'da mauti setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassuluhum wa istisqauhum. Tawassul mereka ini adalah minta hujan mereka bihi suyatu wa yad'una ma'ahu. Di mana Rasulullah juga berdoa, kanjeng Nabi ndonga wa yad'una ma'ahu dan mereka juga berdoa bersama siapa Rasulullah fayakunu huwa wasilatahum ilallah fayakunu mengkono sapa kanjeng Nabi huwa wasilatahum sebagai wasilah mereka ilallah subhanahu wa ta'ala wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana fi misli hadza syafi'an wa da'iyan lahum sedangkan Rasulullah <clears throat> ada dalam seperti hal ini ya Rasulullah itu sendiri syafi'an adalah orang yang memberikan syafaat wada'ian sekaligus juga orang yang berdoa lahum untuk kemanfaatan mereka <clears throat> artinya Imam syawakani eh, setelah memaparkan pendapat Ibn Abdis Salam <clears throat> yang Ibn Abdis Salam tidak membolehkan tawassul ya eh, kecuali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Berarti untuk yang lain nanti dulu Ibn Abdi Salam. Itu. Justru Imam Syaukani ingin menerangkan lebih eh, dalam lagi. Ini kalau ada tawasul seperti ini yang berangkat dari hadis orang buta itu tadi, Sahal bin Hunef namanya, <clears throat> Hmm. Ini perlu diarti ya perlu dijabarkan lebih lanjut ini. Bisa jadi tawasul yang dimaksud adalah kapan ya ini kita sendiri satu contoh harus ingin berdoa bersama-sama tapi orang lekun ya orang karuwong soleh eh. maka kita menggunakan orang soleh memimpin doa kepada kita orang soleh itu berdoa dan kita berdoa bersama dia itu juga disebut tawasul kalau ndak wis gak usah nekano wong soleh hmm. hmm. ya gitu kan ya itu gambarannya begitu itu juga bisa disebut tawasul jadi kapan uh, Sayyidina Umar uh, menyebutkan adanya para sahabat beristisqa bersama Rasulullah kemudian kapan Rasul sudah wafat maka juga beristisqa dengan siapa paman Rasulullah Sayyidina Abbas yang <clears throat> intinya waktu itu Rasulullah masih kesang Sayyidina Abbas juga bah kesang bersama mereka jadi <clears throat> ini yang pertama wal qulusani anna tawassula bihi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi hayatihi wa ba'da mautih Penjabaran selanjutnya oleh Imam Syaukani berkaitan dengan hadisul a'ma itu tadi beliau berpendapat jadi masalah tawasul ini ya kalau toh memang terjadi seperti yang dikatakan Sidna Umar itu pada waktu gesangnya maka beliau mengatakan juga wabak damautihi juga setelah matinya wafi hadratihi wa maghibih yang dalam keadaan hadiri kanji Nabi wa maghibih keadaan ora hadiri kanji Nabi wa la yakhfa alaika annahu qad sabatat tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau bicara tawasul Rasulullah waktu masih hidupannya yani kita nggak usah bicara karena dalilnya sangat sudah sangat jelas ini eh, yani contoh istisqoknya sahabat bersama Rasulullah <clears throat> tidak tidak tidak samar wasabat tawasul bi ghairihi ba'da mautih wasabat tawasul bi ghairihi ba'da mautih bi ijma'is sahabati ijma'an sukutiyan Dalil yang kedua tentang boleh bertawasul Rasulullah setelah wafatnya adalah justru dari para sahabat yang berijma' merupakan suatu hal yang tidak masalah kalau toh Rasulullah sudah wafat. Nah, ini jangan bicara dulu tentang uh, Rasulullah di alam barzakh loh ini ini pembahasan yang panjang lagi. Jadi <clears throat> karena kalau orang sudah punya pemikiran terus mungkin mati ya ngono yo. Yo nek sing mati gua awakmu. <laughs> Eh, ngono ae kare anu. Ya ndelok sing mati ngono jadi uh, ini kan ada orang lapo mati diperingati bareng wis mati wae iya, ya. itu orang yang tidak punya eh, wawasan ilmu yang luas tentang kehidupan seorang muslim di barzah apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ketika kenal sama antum masing-masing ini kapan? Eh? Rasulullah mengenal kita dengan nama kita dan nama ayah kita itu <clears throat> kapan mengenal kita? Pada mautih. Ya Dan Rasulullah tidak pernah eh, eh, eh, tidak hidup bersama kita, tapi mengenal kita satu-satu. Rasulullah ketika disebut sebagai syahidan, syahidan wa mubasyiran wa nadhiro, syahidan. Ya, itu. Jadi masuk penyaksi keimanan seseorang sehingga yang beri stempel kalau fulan ini mukmin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu setelah Rasulullah mengenal kita masing-masing itu lewat salawat kita kepadanya dimana dengan salawat kita yang itu diperintah oleh Allah selanjutnya kemudian Allah menugaskan kepada malaikat khusus untuk menyampaikan salawat seseorang itu kepada Rasulullah Dimana pelaporannya ingin menyebut nama si fulan yang berselawat itu bin siapa ini satu contoh ya <clears throat> bin siapa Hmm. Ini kita kalau bicara kehidupan surga di barzakh ini jauh lebih uh, punya dimensi alam yang luar biasa. Jadi seperti kita juga waktu kita salat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Jadi berarti tidak ada hijab antara kita dengan Rasulullah pada waktu kita tasahud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Jadi kenapa kalau tawasul dengan beliau fi hayati? Jadi berangkat daripada bahwa telah disepakati tawasul Rasulullah itu suatu hal yang dimaklumi. Berarti tidak ada ukuran kapan masih hidup, nah, kemudian kapan juga setelah mati. Ya, sudah kalau boleh selesai. Ya, ya. Berarti fi hayati wa mauti wasabatat tawassul bi ghairihi ba'da mautih ya, kemudian wasabatat tawassul bi ghairihi ba'da mautih bi ijma'is sahabah ataupun tawassul dengan selain Rasulullah setelah mautih bi ijma'is sahabah ijma'an sukutian li adami ingkari ahati minhum ala umara radhiyallahu anhu fi tawassul bil abbas radhiyallahu anhu Artinya bicara yang lain Rasulullah ya, ketika Sayyidina Umar kemudian bertawasul dengan Sayyidina Abbas tidak ada seorang pun yang membantah dan sahabat seluruhnya diam. Kenapa sih mesti dengan menggunakan Sayyidina Abbas? Kan begitu mestinya. Wa indi yani asyauqani wa indi yani asyauqani annahu la wajha. Setumi kelakuan la iku dalil kang watake lewat Jawa dan dalil Wataki wataki ditaksisi Jawa tawasul bin Nabi untuk kekhususan bolehnya tawasul dengan Nabi Rasulullah SAW kama za'amahu syekhu izu salam seperti yang dianggap sebagai satu pendapat oleh Syekh Ibn Salam li amrain karena dua hal al awal ma'arrafnaka bihi ma'arafnaka iku apa kang aking suning sila bihiklan mamin ijma'i sahabat radhiyallahu taala jadi akhirnya kemudian beliau tidak setuju dengan pendapat Ibnu Abdissalam yang membatasi hanya tawasul dengan Rasulullah saja tok hmm. kalau dengan yang yang lain itu boleh, yang boleh, boleh, <clears throat> boleh. Buktinya setelah Rasulullah uh, wafat, Sayyidina Umar tawasul dengan Sayyidina Abbas ini lepas daripada Sayyidina Abbas kesama bora ya hmm. tapi dengan lain boleh ya, sahabat semuanya diam ah. ah. ah. Sayyidina Abbas itu bukan nabi tapi yang jelas minas salihin gitu. Jadi, dari sisi siapa beliau ay eh, minas salihin gitu aja ini berkembang dari sini. Hmm? Berkembang dari sini. Jadi keijmaan para sahabat tidak ada yang menolak pendapat Ibnu Umar eh Sayyidina Umar ketika menggunakan tawasul pada Sayyidina Abbas lepas daripada waktu itu apakah beliau ini adalah orang yang masih gesang yang terpenting adalah bahwa bertawasul dengan uh, selain Rasulullah boleh boleh saja wis ya, ya hmm hmm, gitu hmm. nanti kalau sudah bicara masalah selanjutnya ya masih hidup masih uh, uh, <clears throat> setelah mati ya, jadi, ya. nah, makanya pembahasannya harus berkaitan dengan pemahaman kita tentang alam barzah hmm, alam barzah sementara yang namanya orang soleh itu soleh untuk itu bukan barzah orang itu soalnya nanti nyodok orang orang ora ono barzakh hmm. eh eh masa ngono ya sudah namanya kesolehan yang disandang seseorang itulah di sini ada jaminan yang eh, kita sendiri eh, harus tahu siapa beliau didudukkan sebagai orang soleh itu yang layak memberikan syafaat eh, hmm. eh, eh, eh, <clears throat> jadi eh, sebagai pengawal agama yang kita sehari-harian mesti eh dinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim itu aja sudah ah. Ah. jadi kalau tidak ada mereka uh, kemudian kita ini mau menjalankan agama itu lewat sopo kan keberadaan orang soleh ini menunjukkan suluk mereka dalam konsekuensi mereka menjalankan Islam eh, seperti apa yang didatang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ditunjukkan oleh orang-orang soleh dengan keistiqomahannya. <clears throat> kan begitu kan masalahnya. Jadi akhirnya kenapa dibutuhkan seorang itu harus punya guru. Jadi yang memberikan contoh dalam suluk. Hmm. Kan di situ masalahnya. Kalau umpamanya ilmu sebagai satu jaminan ya justru orang sekarang ini jauh lebih cepat pinter gitu ya. Gitu. <clears throat> Lebih pinter karena ilmu betul-betul luar biasa terbuka jadi uh, jadi kapan anda mau membuka tidak usah pakai membaca kitab atau apa uh, ada internet klik nah udah jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang pinter itu mendadak menjadi gusda namanya gus mendadak ya. Namanya apa? Gusda. Wong kemarin tukang las sekarang jadi nabi so. Hmm. Itu ya karena memang ilmu ini sudah dibuka sedemikian <clears throat> hebat sehingga dunia di genggaman kita dunia di genggaman kita jadi eh, tidak ada batas lintas eh, masya Allah eh. <clears throat> lintasnya eh. tapi ya setelah kita harus bertanya guru musopo mbah google wong iku ndek apa dhuwur mbuh ya karo kuning apa ireng mbuh ya karo oh ini siluman yang melakukan itu Ini ya, ya, siluman ya oh jadi gurumu siluman ya hmm. ya <clears throat> ya kalau orang pinter ngomong pinter ini sekarang ilmu entrepreneur itu masya Allah sedang digandrungi eh, <clears throat> kan itu audisi uh, audisi apa uh, uh, yang ada di TV itu hmm, pidato pinter-pinter itu hmm? aksi aksi masya Allah itu itu gambaran orang punya ilmu sekarang tapi ya nuan jadi ni sapa le iya, ni sapa hmm. ni sapa Jadi cukup ketika para sahabat itu ijma untuk bolehnya bertawasul dengan selain Rasulullah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas ini kita bicara pas waktu itu Sayyidina Abbas hadir bersama mereka yang semacam doa bersama kemudian dipimpin enggak usah begitu jadi bicara masalah mencari dalil istidlal itu begitu caranya jadi jangan diklaim nabi tok dia nikah oleh enggak ya? walhasil dengan lain Rasulullah pun boleh dasarnya apa ijma'us sahabat ijma'an apa sukutian eh. Ya, eh sahabat itu eh, diam eh, justru menjadi dalil keabsahan sebuah dalil hmm, gitu kan ya hmm, hmm, dalil eh, jadi karena sahabat ini adalah manusia yang dididik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang eh, dikenal yakni apa yang berkaitan dengan amar ma'ruf mungkar itu adalah justru itu kehidupan mereka. Jadi tidak ada istilah kemudian rasa takut, rasa apa, eh, nah, tidak ada itu. Wasani yang kedua anak ilallah bi ahli fadli wal ilmi huwa fit tahqiqi tawassulun bi amalihi musalihah wa mazayahumul fadilah bahwa tawasul kepada orang-orang yang punya keutamaan dan keilmuan dan ilmu itu pada dasarnya adalah tawasul dengan apanya kalau dengan amal-amalnya yang soleh wa mazayahumul fadilah dan keistimewaan ini <clears throat> yang uh, ada nilai lebih itu aja di jadi kita nggak bicara masalah ashosnya ya ini orangnya, tapi justru adalah uh, karena <clears throat> amal-amalnya yang salihah dan keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki. Itulah ya yakunul fadilu fadilan ila bi amalih ya. Si fadil jadi fadil. Yani seorang itu utama ya, jadi utama ya apa kalau bukan karena amal-amalnya. Fa idza qala qail kalau ada seorang mengatakan Allahumma inni atawassalu ilaika bil alimil fulani. Fahuwa mengkau te qail iku bi tibari maqama bihi mina fahuwa mengkau tawi yasi al alim fulani fahuwa mengkau te al alim al fulani iku bi tibari maqama bihi minal ilmi iku <clears throat> dari sisi maqama bihi minal ilmi bukan cuma nang sapa si alim fulani ping lemak minal ilmi saking ilmu ni jadi kalau kita harus berdoa kepada Allah Allahumma inni as'aluka wa tausika bi fulan <clears throat> bi sunan nampel mana ya hmm, eh. lapo nak sunan nampel barang kalau kita sendiri tidak sebelumnya sudah tahu siapa Sunan Ampel dengan amal-amalnya yang dimaklumi eh, Wa sabata fi sahihain wa ghairihi ma'na Nabi ya sallallahu alaihi wasallam haqa cerita akhing Nabi anis salah satu ladina saking wong telukang kang entabakot katutup ingatasi atase wong telu apa sahratu waktu gede cerita tiga orang yang masuk gua yang kemudian begitu masuk kemudian pintu gua tertutup oleh batu besar anakulawa minhum tawassala ilallahi masing-masing daripada mereka bertawassul pada Allah bi a'zami amalin amilahu dengan paling agungnya amal yang ia amalkan ternyata fartafaati sahra maka terbukalah <clears throat> maka naiklah sahra artinya terbuka satu persatu dan menyebutkan amalnya masing-masing <clears throat> subhanallah yang asal tertutup rapat menjadi terbuka Ah, <clears throat> dan akhirnya kemudian mereka bisa keluar daripada gua kembali ya kalau ceritanya panjang maklum dan ini sudah antum ketahui itu eh, cerita itu ya kalau <clears throat> karena tawassul bil amalil fadilah lamun ana ta'wasukan amal kang utamaku hoi ghaira jaizin ora kena au kana syirkan atau disebut syirik kama za'amahul mutasyaddiduna fi hadal bab kaya oleh nyono menganggap ingin masuk al mutasyadidun orang-orang yang berbuat eh, bersikap keras bersikap keras fi hadal bab kabni abdis salam <clears throat> subhanallah ya ibnu abdis salam dalam hal ini kaya kok ngono ya kok ngono eh eh ini ibnu abdis salam dalam ini kok ngono eh hmm kok orang kaya wong akeh padahal huwa sultanul eh, ya begitulah ya jadi makanya sampai disebutkan likulli <clears throat> likulli jawadin qabwah wa likulli alimin hafwah likulli jawadin hafwah setiap kuda yang lari kencang kapan-kapan ya kesandung ngono ya walikulli alimin ini dari sisi keilmuannya yang memang sudah diakui tapi dalam masalah ini beliau akhirnya menjadi semacam kayak rujukan orang-orang yang anti tawasul dan bahkan eh, bisa jadi eh, eh, tawasul itu bukan hanya dianggap sebagai hal yang tidak boleh jangan-jangan sampai dikatakan ini adalah berbuat kesirikan Karena tawasul bil amalil fadila ghaira kana syarikan kama zamu tashaditun fi adal wa adal bab qabli abdis salam Waman man bikoli bi qali min atba'ih ini katakan Ibnu Abdis Salam pun bicara masalah tawasul itu yang boleh dengan Rasulullah berarti dengan amal-amal soleh pun ya tidak bisa apalagi dengan orang soleh Ung amal soleh ya raiso kok uno kalau orang soleh mana uno eh? dengan amal soleh saja tidak bisa hmm. apalagi dengan orang hmm. kalau dengan nabi maklum hmm. sedangkan hati hatisul eh, ghor sesuatu yang dimaklumi bersama terkait dengan so, tiga orang yang masuk gua ini ya apa waktu itu kenapa dibuka oleh Allah eh, pintunya yang berupa batu itu uh, tawasulnya waktu itu ya, dengan apa ya dengan amalnya masing-masing <clears throat> kalau tawasul bil amal fadilah itu wira jaizin tidak boleh atau karena syirikan kama za'amahu musaddidun fi adal bab qabla ibtisalam wa man qala bi qawli dan uh, orang yang punya pendapat <clears throat> dengan pendapat Ibnu Abdis Salam jadi para pengikutnya mengkolam tahsulil ijabatu minallahi la mengkora hasil eh, ora hasil apa al ijabah ora hasil apa eh, sinembadan minallahi lahum kalau umpamanya ndak boleh apa syirik ngono ora mungkin dong ngene wong tuwa makbul ngono wala nabi sallallahu alaihi wasallam an ingkari ma fa'aluhu lan ora diem sapa Rasulullah saking ningkari apa kang lakoni sapa wong telu mau ing ma pada hikayatihi anhum sausi oleh nyeritakane Nabi namun saking wong telu iku mau nah, sementara Rasul justru malah menceritakan keberadaan orang tiga di zaman Bani Israel yang masuk gua tadi dengan peristiwa yang terjadi dan kemudian apa yang mereka mendapatkan kemudahan uh, dan uh, <clears throat> permasalahannya menjadi dibuka kembali oleh Allah. Berarti menjadi satu bukti bahwa tawasul dengan amal soleh itu suatu hal yang uh, <clears throat> dimaklumi, uh, dibolehkan karena ya didasari dengan diijabahinya doa mereka itu sendiri wabihada lawan iki anan Nabi ya sallam hakah an salah satu lagi dan tabakat alimu sahrah wabihada dengan cerita ini cerita masalah hadis gua ini ta'alamu annama yuriduhul mani'u minat tawassul bil anbiya wassulaha min nahwi qawlihi ta'ala apa yang disampaikan oleh orang-orang yang melarang tawassul dengan para nabi, dengan para orang soleh. Minnahu qalihi ta'ala ma na'budum illa liyukarribuna ilaihi ilallah zulfa. Az-Zumar 3. Ma na'buduhum kita tidak menyembah pada berhala kecuali berhala-berhala itu akan mendekatkan kita kepada Allah zulfa lebih dekat. Kan ini permasalahannya mereka kan nyembah betulan, menyembah betulan. Jadi nyembah berhala memang begitu kan. Terus ketika ditanya kenapa sih mesti harus menggunakan berhala ya biar berhala ini nggak berkah nyampe nari gusti Allah cepetan. Wa nahul qalihi ta'ala fala tatum Allah ahada mengko dungo sira kabeh Gusti Allah ingin suci wong dungo ati enggak makalar barang rausah katanya fala tatum Allah ahada ya ini yang mungkin diartikan wong dungo kalau kayak makalar hmm. وأن يقول تعالى له الدعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء lahu kekudu Gusti Allah dakwatul hak utawi hak ngabulake donga kang bener hmm, jadi lahu bagi Allah dakwatul hak jadi ngabulake donga kang bener ini sudah menjadi janji Allah kalau yang diminta itu Allah ya Allah sudah jelas akan nyembadani itu memang sudah janji Allah. Ya, kalau minta selain Allah, apalagi berhala, terus kapan eh berhala akan jawab, oh yo yo yo, hmm, kapan? Walladzina yatuna min dunihi yo la yastajibuna lahum bisyai. Walladzina yatuna min dunihi selain Allah la yastajibuna bisyai. Namanya berhala itu watu. Hmm. lah kalau sama Allah ya maklum. mulai menjadi dasar orang-orang yang anti tawasul yang melarang tawasul dengan dalil-dalil seperti ini yang bisa jadi orang kalau mendengar secara tohir oh, iya iya iya iya iya eh, you know, eh, secara tohir iya iya <clears throat> kenapa kok dungo ya Allah kalau niki lawan lantaran sunan ampen hmm. hmm. <clears throat> Ini ini kalau kita mendengar secara tohir memang koyo ya koyo ya ya oh. hmm. justru secara dalil laisa biwaridin itu bukan pada tempatnya laisa biwaridin itu bukan pada tempatnya jadi bukan pada sasarannya maksudnya laisa biwaridin bukan pada sasarannya Walau min istidlal bahkan ini adalah termasuk istidlal al mahal yang ingatasi panggonan masih adanya khilaf bima huwa ajnabiyun anu sebab opo kanggo kaya simaiku ajnabiyun di luar itu ajnabiyun juga di luar anu daripada itu ya masalahnya ketika menerapkan dalil ini justru ini gak cocok ora pas karo ngono iki ora nok kono pengertian pengertiane di luar itu di luar itu jadi <clears throat> laisa biwaridin bal wal al mahalin niza bima huwa ajnabiyyin anu ini justru di luar itu pengertiannya kan masalahnya ketika kita harus uh, ke orang soleh kan kita nggak nyembah kan berarti ini di luar orang uh, musyrik memang betul-betul nyembah lah nyembah ini orang nyembah oh kan benar di wa nabiyyun anhu doa wa ajnabiyyun anhu yakni kita umpamanya harus tawasul dengan orang soleh Allahumma inni as'aluka wa tausilaika biwaliyika fulan nah, ya. kita sendiri kan tidak pernah nyembah sama beliau sedangkan <clears throat> orang kafir kapan menyembah berhala dan kemudian ditanya kenapa nyembah berhala hmm, mana butuhum illa liyuqarribuna ila zulfa memangnya menyembah nyembah hmm. nah ini satu contoh pengertian bima huwa ajnabiyun anhu fa inna qaulahum mana na'budum illa liyuqarribuna ila zulfa musarrihun menjelaskan bi annahum abaduhum lidzalik dengan mereka menyembah eh. wal mutawassil bil alim ini wong kang tawasul kan wong alim masalan lam ya butuh kan tak menyembah bal <clears throat> alima justru yang dia dia dia bal alima dia mengerti annalahu maziyatan indallah jadi bahwa si alim itu, itu di sini dia tahu kalau punya keistimewaan di sisi Allah bihamlihi alim sebab eh, oleh engkau ilmu sebab dia itu eh, mengemban ilmu maka fatawassala bihi dalik, kemudian dia tawasul dengannya wa kadzalika wa falatat Allah ahada Falatat Allah ahada katakan ini ayat dibuat untuk ngantemi tawasul. Falatu Allah ahada fa innahu yun Ini kan larangan an ayyut ama Allah yughairuh. Kita di Suwini ma Allah wa yuruh ka ayyakula ya Allah wa ya fulan. Jadi ya Allah wa ya fulan. Nah, jadi ya Allah wa ya fulan. <clears throat> Itu Maksud, maksudnya fala tad'u Allahi ahada. Jadi ya Allah lan basuna nampel kula nyuwun suki ngono. Eh, eh, ngono ya. Hmm. wa mutawassil bil alim masalam lam yad'u illallah. Toh enggak nyembah kecuali Gusti Allah. Wa inna waqa min tawassulu ilaihi. Adapun terjadi tawasul kepada orang saleh bi amalin salihin amilahu bi amin salihin amilahu ba'du ibadi kama tawassala as satu ladzina tabakat alihimus sahratu bisalihi amalihim ini peristiwanya sama dengan tiga orang yang masuk gua itu tadi yang bertawasul dengan amal-amal soleh mereka wa qadali ta'ala walladzina yat'una min dunihi surat ar alladhi yad'una min dunihi terusnya ayat la yastajibuna lahum fa inna haula ta'aw man la yastajibu lahum walladhi yad'una min dunihi memang yang disembahkan berhala watu watu la watu mujalu iyo kapan jawab ngono wa inna haula ta'aw man la yastajibu lahum wa lam yad'u rabbahum alladhi yastajibu lahum wal mutawassil bil alim Dini wong sing tawasul karo alim masalah lam yatu illallah wa lam yatu ghairahu. Hmm. Lan ora <clears throat> nyembah ing saliyane si alim tunau saliyane Allah wala ta'a ghairahu ma'ahu lan ora nyembah tondungo ndonga ghairo lan Gusti Allah maksudne Gusti Allah. Fa idza arafta hada mengkalam lam yakhfa alayka tafqu ma yuridu mani'un menolak apa yang disampaikan oleh para orang-orang yang mencegah tawasul min adilatil harijah saking pro dalil kang di luar mahalin niza huru dan zaidan justru keluar yang sangat berlebihan alamada karena kastidlalihim biqali ta'ala subhanallah jadi ada dalil-dalil kok ya yo yo tapi tapi ini orang ya eh. subhanallah eh, sing ya sing pinter nek pinter ya yo yo ayo, ngono Makanya sekarang banyak orang berdalil, kok yo yo yo yo tapi ora yo. Soale sing rumono budu, sing dalil ya budu, jadi ketemu padha nih ngono. Eh. Ya. Ah, eh, ini satu catatan yang eh, bisa kita ambil dalam fenomena kehidupan dalil dalil yo yo yo dal ora yo sing sing yo nganggep iku iya padahal ora soalnya sing ngrungokno ya ora tak ngerti sing dalil budek nisan pasti Astidlalihim kali ta'ala wa ma adraka ma yawmuddin wa ma adraka ma ya wa la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru bi yadihi yauma idillah <coughs> bicara masalah yawmuddin yaumuddin tu hari kiamat opo sih ngono di mana la tamliku nafsun li nafsin syai'a ini enggak iso menguasai suci jiwa ing jiwa kang lain jadi orang tuh sudah nafsi-nafsi bicara sendiri-sendiri sudah tidak ada istilahnya seorang sudah bisa jamin orang lain ya wal amru yawma idillah jadi apa artinya kemudian kalau kita harus doa, kemudian harus dibantu oleh makelar, nah, itu bahasa mereka. Ah, <clears throat> wong wong dios nafsi-nafsi. Nah, nah. Artinya <clears throat> jadi yang berkuasa penuh adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna al ayat asy-syarifah laysa fiha illa annahu ta'ala al munfarid bil amri fi yaumiddin. Ini sekarang bicara masalah ayat ini, ini ayat yang mulia ini tidak ada dalam ayat ini kecuali bahwa Allah itu memang adalah zat yang memang beliau satu-satunya yang menyendiri bil amri fi yaumiddin. Memang begitu, memang begitu. Ayat itu jelas begitu. Hmm. Tapi jangan buat dalil bahwa oh, orang oleh tawasul karo nabi bareng ngono. Ya. Yani, kalau bicara masalah yomedin dengan segala hal yang ada di dalamnya, ini satu-satunya yang berkuasa penuh adalah hanya Allah. Ya itu memang begitu. Tapi lah begitu dari masalah tawasul bareng. Wa anna laisa li ghairi min amri syai'un bahwa tidak ada bagi selain Allah menawi syai'un tidak ada yang bisa menentukan segala sesuatu keputusan segalanya hanya Allah Ta'ala di yaumiddin wa mutawasil binabi bina anbiya aw alimul ulama huwa la yaqtatidu anna liman tawassala bihi musyarakatan lillahi jalla wa jalaluhu fi amri yaumiddin sedangkan orang tawasul dengan para nabi dari nabi aw alimul ulama dia tidak pernah meyakini bahwa bagi orang yang tawasul <clears throat> hi musyarakatan lillah ada yang ini kebersamaan bersama Allah jalla jalla fi amri yaumiddin kan sekarang kita bicara ya ini ada di antara kita tawasul dengan nabi tawasul dengan orang soleh kan kita enggak juga punya satu keyakinan bahwa orang nabi orang soleh ini mereka punya peran bersama bersama Allah di hari akhirnya kan ada juga kan ya wa man ada siapa meyakini hal ini di abdi minal ibadah Sawaun kana nabiyan atau ghairu nabiyin bahwa fi dhalalil mubin. Kalau sampai ada di antara kita eh, punya satu penger, eh, keyakinan kalau orang ini se punya <clears throat> kekuasaan ya, seperti kekuasaan Allah ya itu baru namanya syirik wa hakada al istidlal ala man tawassul begitu pula dalil atas man tawassul bi qouli laisa laka minal amri syai'un tidak ada campur tangan bagimu minal amri syai'un ya. terus dengan ayat kullam likul nafsi dharran wala naf'ah fa inna hatainil ayataini musarihatani dua ayat ini menjelaskan bi annahu laisa li rasulillah bahwa tidak ada bagi Rasulullah min amrillahi syai'un dari urusan Allah ini sesuatu yang beliau punya peran tidak ada memang betul wa annahu la yamliku nafsi naf'an wala dharra kalau ataupun dia seorang rasul nabi yang paling dicintai itu pun juga seperti itu gambarannya itu ayat ini laisalah kami itu begitu qul la amliku nafsi itu begitu wa annahu la yamliku nafsi naf'an wala dharran fa kaifa yamliku li ghairihi bagaimana bisa menguasai yang lain wa laisa fihi mamad cuman ayat ini tidak ada hubungan dengan dilarangnya tawassul dengan rasulillah wa biwairihi minal anbiya wal ulama jadi kadang-kadang ada ayat seperti ini terus digaduk-gaduk nong cocok-cocok nong ini. Hmm, eh, eh. Eh. Jadi akhirnya ayat itu yang mestinya maknanya luas menjadi sangat sempit gitu ya. ya sama dengan gara-gara bahwa apa yang tidak dijalankan Rasulullah itu bid'ah. Hmm, itu seperti itu. sehingga segala sesuatu bentuk apapun ibadah yang dilakukan tapi Rasulullah tidak pernah menjalankannya ya berarti bid'ah hadisnya sendiri kan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu jadi amrina bagi amrina bukan fi'lina jadi bukan siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam urusanku nah, jadi bukan dalam fi fi'lina dalam perbuatanku tapi dalam urusanku wa amrutini wasiun urusan agama ini kan luas nah, kita tahu kapan ada namanya Quran ada namanya as-sunnah ada namanya ijma ada namanya Qiyas, ada namanya <clears throat> al-masalihul mursalah ada namanya al-istishab dikembangkan oleh usul fikih sampai kaya ke dawa ning ngono jadi cara menimbang ini terus bagaimana kalau kemudian panjen Nabi gak ngelakoni berarti beda bid'ah ya. Hmm. Hmm. Ada ngono ditunggane kanjeng Nabi sampai iki la yaumul qiyamah wae ngono ya. Ngono kanjeng Nabi tuwa umur sampai ora mati-mati ya sing enak ngono. Ya? Hmm. Iya. Kan <laughs> di sini arti keglobalan Quran, keglobalan hadis berarti harus dijabarkan oleh siapa kalau bukan para ulama-ulama yang orang-orang saleh ini kan begitu mestinya jadi sudah diatur oleh Allah kalau bicara nas punya piro nas itu nas yang jelas itu berapa Qurannya berapa masalah hukum hadis berapa masalah hukum sementara perkembangan kehidupan ini sampai level kiamah ini akan menuntut sekian banyak hukum yang bermiliar-miliar hukum nah, kan begitu mestinya jadi dibuat oleh Allah eh, sehingga kapan kemudian layaknya manusia ini menjadi manusia pertontohan itu kapan eh, ya kok nggak sekarang aja menjadi manusia pertontohan yuk eh, gitu eh, kok ke zaman internet iki ngono wong ya. kok, kenapa zaman Rasulullah dulu yang belum ada biskop belum ada apa ya ah? eh, belum ada sahawat-sahawat nafsiyah ini yang berkembang ya. uh, sehingga <clears throat> cukup itu menjadi contoh uh, sebagai manusia yang terbaik kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. begitu hmm. jadi semua ini sudah diformat oleh Allah sedemikian rupa kemudian yang paham ya paham yang nggak paham ya <clears throat> akhirnya ya jadi kelompok-kelompok yang ekstrim jadi macam-macam itu hmm ayat ini sudah ada dari dulu tapi di pas-pas no ya pas-pas no nah, uh, itu caranya jalal jalal ja'ala waktu ja'ala waktu ja'ala Allah li Rasulih Sallam al-maqam al-mahmud Allah telah menjadikan untuk Rasulnya al-maqam al-mahmud maqam syafaatil udma wa arsadal halqa ila yas'alu dhalika yatlubu minhu ini kan satu contoh juga sekali kalau bicara masalah umumnya Rasulullah nggak punya uh, eh, kayak bisa memberikan manfaat, tidak bisa berikan mata, tidak bisa memberikan madarat. <clears throat> itu hak kemutlakan Allah. Tapi satu contoh kemudian betapapun ada seorang manusia, tapi Allah memberikan kelebihan, bisa memberikan syafaat, akhirnya kita juga butuh sama Rasulullah. Terus kau apa? Oh. oh. Yang penting jadi yang Allah telah menerangkan yaitu kita tinggal menerimanya dengan enak ya kita terima jadi <coughs> Cuman apapun yang terjadi bagi seorang seperti Rasulullah dengan segala kemuliaannya, segala mukjizatnya, toh tetap beliau sebagai seorang makhluk selesai. Jadi seorang makhluk selesai sudah. Jadi apapun keistimewaan yang ada pada seorang seperti Rasulullah, toh dia adalah seorang makhluk. <coughs> Makanya kalau dihubungkan dengan bagaimana Rasulullah punya kedudukan di sisi Allah sampai nama-nama pun ada yang sama eh, sifat itu sama dengan Allah Raufun Rahim Allah juga Raufun Rahim umumnya ya hmm. kok ada itu yang menyamakan juga Allah sendiri cuman ya eh, <clears throat> eh, sebatas mana eh, ar-ra'fah wa rahmah yang dimiliki Rasulullah eh, dengan ar-ra'fah wa rahmah yang dimiliki oleh Allah begitu aja sudah kan enak sudah begitu jadi agar kita tidak menafikan keutamaan yang ada pada seseorang apalagi orang ini masuk dalam empat pengawal alladzina anamallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada was wassalihin <clears throat> jadi sehingga nggak ada istilah mengkultuskan itu nggak ada sebetulnya ini itu pada bahagian yang telah diberikan oleh Allah cuman apapun yang dimiliki oleh mereka sebagai satu kemuliaan katakan ada uh, eh, karoma ada mukjizat macam-macam toh uh, tetap dalam <clears throat> kategori makhluknya Allah bukan khalik itu aja sudah hmm. sehingga kalau bicara masalah akhirnya butuh apa orang ditolong nah tolong nah, <clears throat> nah, kita sendiri satu saat ya nyatanya butuh butuh ditolong nah eh, butuh ditolong nah jadi <clears throat> eh, ibarat kita ini adalah orang-orang yang buta-buta semua ya, butuh ditolong, di, eh, dituntun sama orang-orang yang melek itu, ya. itu aja sudah gampangnya begitu. Warsatul halqa ila yas'alu dariyatu minhu wa qala lahu sal tuqtah sal tuqtah haknya hak, hak sakat sal tuqtah asalnya sal tuqtah tuqtah wasfa tu syafa mintalah kamu akan diberi wasfa'tu syafa' berikan pertolongan kamu akan diterima permintaan pertolongan kuyuda dzalika fi kitabil aziz hmm. kemudian atau qayyada dzalika Allah eh, qayyada dzalika eh, <clears throat> Allah mengikat demikian itu fi kitabil aziz bi anna syafa'ata la takunu illa bi idnih bahwa syafaat tidak ada kecuali dengan izinnya Allah tetap begitu jadi kalau bicara masalah Rasulullah siapa, gua adalah sahibus syafa'ah. Ah. Tapi ya mau ndak mau siapa yang berikan hak seperti itu kalau bukan Allah, kalau bukan dengan si izin Allah. Wala takunu illa liman irtadha. Ah. Wa hakadzal istidlal ala tawasul Begitu pula dalil melarang tawasul bi qouli sallallahu alaihi wasallam lamma nazala qalu ta'ala wa andir akrabin Ya fulan ibn fulan la amliku laka minallahi syai'a. Ya fulan pinta fulan la amliku laki minallahi syai'a. Begitu turun ayat wa andir asir kata Awabin. Rasulullah kemudian manggil satu-satu ya Fatimah binta Muhammad. Ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan semuanya. Aku gak bisa lapo-lapo loh yo. Saya tidak bisa punya kekuasaan apa-apa untuk bisa menyelamatkan kamu dan ini tidak. Hmm fa inna hadza laysa fi illa tasrih fa inna hadza laysa fi illa tasrih di sini hanya ada satu penjelasan bi anna sallallahu la yastati unaf aman aradallahu dzurrah yakni berarti Rasulullah diberi garis oleh Allah kalau Allah sudah mengendaki seorang itu harus di, diberi madarat mbok sapa wae ora iso ngono sing gampangane jadi uh, itu pengakuan yang harus dilontarkan Rasulullah dengan cara Allah seperti itu ini begitu la amliku la la kamina la, la amliku la kaminallahi syai'an itu maknanya kalau Allah menghendaki A sapa wae ayo raiso eh menghendaki B gitu maksudnya begitu fa inna fa inna ada laysa fi tasrik bi anna sallam la yastati'u unaf aman arada durrah wala dhurra man arada Allah naf'ah jadi artinya kalau Allah menghendaki B tidak ada seorang pun bisa berubah eh, ya. eh, ya. kalau Allah mengatakan IPS eh, eh, A begitu pula juga demikian itu aja gambarannya eh, bicara masalah yang lain kemudian kok dada E eh, kok eh, keluarganya sendiri bukan keluarganya sendiri tolong semuanya eh? dimintakan sama Allah jangan ada segelintir umatku yang masuk neraka hmm? Eh, di mana Rasulullah sudah tahu satu-satu kita ini kemudian sudah dimintakan kepada Allah jangan ada sekelintir umatku yang masuk neraka hmm. itu aja ditolong uh, dengan syafaatnya itu dengan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kok tidak keluarkan di dewi wa annahu la tapi kalau sudah semacam Abu Lahab kaya apa wae memang ini kan sudah ukurannya siapa Abu Lahab eh, sampai jadi nas tabat yada Abi lahabi ya, wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, itu berarti dari eh, apa yang dia lakukan kemudian Allah sudah berkehendak untuk menetapkan Abu Lahab itu seperti apa ya, Rasulullah pun yang tidak akan bisa merubah wa annahu la yamliku li ahadin min qarabatihi bahwa Rasulullah tidak bisa memiliki seseorang pun min fadlan apalagi yang gharim syai'an sesuatu min Allah wa ma'lum ma'lumun likulli muslim ini adalah suatu hal yang ma'lum bagi seorang muslim wala syafi annahu la yatawassalu bihi Allah bukan ini bukan berarti di sini ayat ini berarti melarang tawasul eh tawasul eh. jadi tidak ada dalam keterangan ini annahu la yatawassalu bihi Allah fa inna dzalika huwa talabul amri karena demikiannya telah mencari talab amri golek perkara mimman lahul amru wa nahyu saking dat <clears throat> lahu al amru wa nahyu wa inna ma talib ayu qaddima kan lain di sini al aradat talib ngarepi sepuluh wong kang nyebrih wong kang gak njaluk ayu qaddima yen to bani yadi telabih ya, jadi sebelum dia minta eh, di <clears throat> baina yati talabih di, di apa di hadapan dia meminta itu mayakunu sababan ijabah apa kang ono si maiku dadi sebab paling diijabahi ini kan di sini masalahnya kan e, tidak seperti gambaran itu tadi <clears throat> yang terkait dengan masalah seseorang tidak bisa memiliki sesuatu pada orang lain tapi kan eh, di sini masalahnya kita hanya sekedar minta kepada Allah lewat dia, lewat dia. Mudah-mudahan ini menjadi sebab diijabahi oleh Allah saja. Memang huwal munfarid bil atok. Saking dat yang manuku al munfarid yang mijeni bil atoi. Dengan memberi wal man'id dan tidak memberi. Huwa maliku yomidin Yaitu yang memiliki hari kiamat intaha kalamus syaukani jadi syaukani Masya Allah panjang lebar eh, menerangkan tentang masalah tawasul ini intinya bahwa Asyukani yang diantaranya termasuk ulama yang menjadi eh, idola mereka dalam hal-hal tertentu di dalam hal ini justru beliau adalah orang yang memahami tawasul seperti apa dan keluasan tawasul dan bolehkah seorang bertawasul dengan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hmm. artinya di sini paling enggak jadi dengan cara seperti ini eh, sepertinya Abu buat satu cara memba jadi bagaimana eh, menghadapi eh, dalil seseorang dalam berhujah itu justru diambilkan dari mereka sendiri eh, dari cara dari pemahaman mereka sendiri termasuk nanti yang dimpakno sama Abu ya, ya Syekh Muhammad bin Abdullah sendiri juga oh. Eh, jadi eh, jadi kalau sementara sekarang berkembang, banyak sekarang ke kuburan-kuburan sampai dijuluki kuburiin pokoknya bangsa Nasarian ini disebut uh, ula al kuburin bangsa kuburan gitu gini bangsa kuburan sengen kuburan wae ya, nanti direceng no kuburan wakil ini loh jadi jadi pokoknya orang-orang yang biasa ziarah-ziarah kepada orang-orang saleh disebut al kubu apa al kubu musyrikin al kuburin terus mengenai tawasulnya juga demikian ya. eh. nanti eh, yang selama ini tawasul dianggap satu kesirikan justru Syekh Muhammad bin Abdullah sendiri masih mendudukkan masalah tawasul ini dalam bab ikhtilaf fikih jadi masalah fikih yang diikhtilafi saja antara siapa yang bolehkan dan siapa yang tidak membolehkan eh, itu sama dengan kalau kita bahas masalah fikih iki batal wudu apa ora ngono tidak sampai masuk dalam pembahasan masalah ketauhidan itu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab makanya selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaqulu bijawazit tawassul yaqulu bijawazit tawassul asy Muhammad bin Abdul Wahab yaqulu bi jawazi tawassul suila Asyik Muhammad bin Abdul Wahab an qawlin bil istisqa ala ba'sa bit tawassul bis salihin ora apa-apa tawassul karo wong saleh ki ora apa-apa Qali Ahmad tawassi tawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan ma'a qawlihim innahu la yastawasu bi makhluqin satu sisi mereka mengatakan tidak boleh istighosah dengan perantara makhluk tapi ternyata <clears throat> untuk hal tertentu Imam Ahmad mengatakan kalau dengan Rasulullah yang tidak apa-apa Fakola pun wahirun jidan. Sebetulnya perbedaan sangat nampak sekali Walisal kalam manahnufi Yani pembicaraan ini sebetulnya <clears throat> tidak di sini kita bicara. Faqalu ba'dihim yurahisu bitawasul bisalihin. Maka adanya sebagian memang yurahisu tawasul bisalihin. Wabatuhum ba'duhum yahusu bin nabi sebagian ada membolehkan tawasul dengan Rasulullah SAW. Wa aksarul ulama yang dalik wa yakrahuh. Banyakan para ulama memang yang dalik wa yakrahuh. <clears throat> Ini melarang daripada demikian itu, yakni wayakrahu memakruhkannya jadi makruhkannya jadi ini pendapat Syekh Muhammad Abdul Wahab jadi sebetulnya permasalahannya adalah kita tidak mengingkari adanya dua pendapat yang membolehkan tawasul dengan orang soleh dan tidak nah, ada sebagian yang boleh boleh boleh tapi rasul saja ya. Ya, sementara yang banyak juga mereka mengatakan tidak usah kalau orang soleh dan hukumnya malah makruh gitu loh ya. itu kan pendapat ya fadil masalah masalah fikih ini kan masalah fikih wa ingkana suap indana kalau jumhur sekalipun yang benar indana kalau jumhur min anu makruh jadi tetap masalah fikih tapi Muhammad bin Abdullah milih bahwasanya <clears throat> tawasul dengan orang soleh hukumnya makruh ini enggak nggak sampai ada tingkat dikatakan bid'ah itu enggak fala nungkiru alaman fa'alah kita enggak ingkari orang yang mengerjakannya wala ingkara fi masailil ijtihad memang enggak ada keingkaran tidak boleh oleh oleh ingkar dalam masalah-masalah ijtihad fikih walakin angkarna tapi walakin ingkaruna ingkar kita itu apa sih alaman da'a li makhlukin a'dama atas orang yang berdoa kepada makhluk yang lebih aku mimayat Allah <clears throat> uh, ta memayat Allah Ta'ala jadi ini permasalahannya adalah kalau sudah bicara masalah berdoa ya ini kepada makhluk yang dianggap agung, anggap keramat daripada apa yang dia doa kepada Allah. Jadi akhirnya ya memang tujuannya kepada si fulan yang diagungkan ini dan minta kepadanya itu ingkar kita uh, jadi bisa jadi bagi orang yang tidak uh, <clears throat> orang yang tidak ngerti sama sekali wong duwe sora atau belajar tauhid bareng ngono diajak sunan ampel lapor ono penjalun ndonga ngono akhire kesunan ampel mbah sunan ampel kula nyuwun apa sukti kira-kira ana apa ngono Ah. ya namanya orang nggak tahu ya bisa jadi ya. Eh. Jadi permasalahannya di situ saja sebetulnya. Kalau ini as'aluka wa atau sika biwali jika sih kenapa sih wong ndak minta walinya kok. Hmm. Tapi kan masalahnya yang kami ingkari adalah alaman da'a li makhlukin a'dhama mimma Allah. Jadi memang fokusnya terhadap orang yang diziarah itu tadi dan dimintai itu masalahnya. Eh wa yaksitul qabra menuju kuburan ya tadarra'u DPNDP inda darihi Syekh Abdul Qadir Jailani hmm. Awairihi atau selain Abdul Abdul Qadir ya terbumi tafrijal kurubat minta di situ agar kesusahannya dilapangkan wa ighasatul hafat dan eh, <clears throat> artinya kebutuhan-kebutuhannya kemudian tertolong wa rohabat dan keinginannya ini eh, dan keinginan-keinginannya uh, <clears throat> diberi oleh Allah SWT fa'ina hada di mana ini memayat Allah uh, daripada orang yang berdoa kepada Allah mukhlisan lahuddin umat Allahi ahadan walakin yakulu futu'aihi as'aluka binabiyika obil mursalin obi ibadika salihin au situ qabra ma'rufin au ghairi yat'u indahu atau menuju ke kuburan yang dikenal au Ya uh, dia doa indah di sisi kubur itu bukan yakni fokus kepada sahibul kubur eh. lakin layat'u illallah tapi gak berdoa kecuali kepada Allah Mohrisan lahuddin fa'ina adam manahnu nufi di mana ini eh, daripada kita yang nahnu kita ada, berada di dalamnya berpendapat bahwa kita engkar pada siapa saja yang datang pada seorang yang diagungkan katakan di kuburan mana, kemudian tujuannya adalah justru minta kepada orang itu. Nah, ini lain daripada kalau datang ke kuburan itu kemudian hanya sekedar bertawasul, tuh nggak masalah. Jadi nggak masalah, hmm, itu aja. Jadi inilah gambaran eh, pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Hab. Ternyata ini jauh daripada yang sekarang eh, kita melihat para pengikutnya itu jadi membuat masalahnya lebih jauh daripada pendapat imamnya sendiri eh, jadi eh, katakan memang ada satu kunci yang perlu eh, <clears throat> kita pahami ini agar tidak salah bertauhid eh, karena keagungan seseorang karena kewalian seseorang jangan-jangan kemudian eh, pengakuan ini menjadikan salah dalam berakidah maka katakan Muhammad bin Abdul Wahab eh, jadi hmm, inginnya ini jangan supaya orang itu eh, jangan terjebak dalam kesyirikan <clears throat> dia memberikan peringatan besar jadi kalau datang ke kuburan-kuburan orang yang mulia-mulia itu jangan minta ke kuburannya jangan minta eh, sahibul qabar jangan itu yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahab <clears throat> yang ini dinukil oleh Abu Ya jadi dinukil Abu Ya Artinya berarti masalah tawasul enggak masalah. Apalagi diakuinya sebagai masalah fikih yang masih dihilafi saja. Jadi <clears throat> bukan berarti masalah sampai mengantar ke orang syirik itu sama sekali tidak. Wah ada ya dulu ini menunjukkan ala jawasi tawasul indah menunjukkan atas bolehnya tawasul menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ghayata ma yara annahu yani <clears throat> ghayata ma ya di satu sisi puncaknya dia melihat annahu makruhun bahwa ini adalah makruh fi ra'ihi indal jumhur ya, istilah. lepas daripada dia berpendapat bahwa ziarah kubur orang saleh eh, tawasul dengan orang saleh itu hukumnya makruh tapi kan orang orang haram toh oh, wal makruhu laisa biharamin makruh itu kan bukan haram fadlan an yakuna bid'atan apalagi namanya makro itu disebut bid'ah osir oh, dan atau sirik apalagi disebut bid'ah jadi ini pandangan asli daripada asli Muhammad bin Abdul Wahab jadi bisa jadi ada permasalahan berkembang yang jauh dari pemikiran dasar itu begitu kan ya, ya kayak sekarang ini setiap ini bid'ah ini bid'ah ini bid'ah ini ya, ini termasuk sudah pengembangan pendapat yang eh, di luar asal di luar asal tapi katanya Abu ya apapun tetap mau tidak mau karena dulunya ada pembuka kunci karena dahulunya ada yang membukakan kunci dengan kunci tapi baru harus dibuka dadanya itu, oh nah itu aja jadi memang tetap kembali eh, ada pemula yang membuka kunci masalah ini tapi kemudian setelah itu kemudian terbuka lebar-lebar ini rupanya tidak terkontrol lagi. Asalnya katakan ini adalah masalah fikih di masalah tauhid ini. Ya, jadi kan namanya sudah kengeslongan namanya ji. Jadi asalnya hanya masalah fikih yang masih dihilafi antara boleh dan tidak, tapi akhirnya menjadi satu pemikiran bahwasanya tawasul adalah kesirikan. Akhirnya yang berkembang pada mereka pokoknya kalau ada orang ke Sunan Ampel, ke Sunan Giri, iku haula musyrikun ngono ya. Hmm, ya. Nah, ya kalau sudah ukurannya masalah akidah musyrikun jadi makanya mereka itu memandang kita ini sudah wis wong ah, ah, makanya mereka tidak punya wajah yang menyenangkan pada kita metutut wae wong apa iki ketek kabeh iki ngono ya jadi ya jadi mereka tidak punya bahasa-bahasa yang menyenangkan ini bahasanya nyelekit tok bid'ah kafir zirik semua dan ya. titik titik salah titik titik salah apa itu iya, iya. Hah? Uh, maka setiap hal yang dijalankan oleh orang-orang dulu suka ape keliru ape sing bener aku dewi eh, jadi makanya jadi kalau sudah demikian ini ya, yaitu apa yang dibahas dari mutasawuh tuh babul ikhtirari wal hururi eh, itu memang eh, luar biasa jadi ternyata bahasan ikhtirar wal hurur di tasawuf ini berkembang sekarang ini menjadi masalah yang luar biasa apakah dalam berakidah apakah dalam berdakwah masya Allah juga semuanya nah, jadi jadi berakidah dimiliki oleh orang-orang macam orang-orang salafi yang selalu menyalahkan orang nah, nanti berkembang dalam masalah dakwah ini jadi oh, orang sekarang itu ya, bagaimana disebut dai yang populer adalah kalau dia jadi kiai TV nah, eh, eh. Uh, makanya itulah dianggap sebagai seorang dai yang populer yang populer jadi padahal masih banyak orang-orang yang masa muhlisin ya, ya, ya, ya, ya. tapi justru yang terkenal adalah fulan wa fulan wa fulan ya hmm. yang terkenal adalah kiai aat kiai belu belusuan hmm. uh, sekarang jadi begitu seperti itu jadi kalau saya membayangkan begini gampang kok jadi kalau sudah namanya dakwah itu sangat berkaitan dengan hati ke hati ya hati ke hati jadi itu baru membuat satu perubahan ma kharaja minal qalb wasalah ilal qalb wa ma kharaja minal lisan karena hatuhul adan jadi gambarannya kalau sekarang ya, ya ini kita nggak bicara masalah malayu yudraku kullu layu yudraku cullu timbang orang ono ya atau ono ya ya kita nggak bicara begitu kalau bicara lumayan eh, eh masih ada yang dakwah di TV tapi sekarang fenomena memiliki satu catatan tersendiri jadi justru orang mengejar untuk bagaimana menjadi orang-orang yang terkenal karena TV karena TV kan begitu ya, <coughs> karena TV sehingga menjadi orang yang uh, eh, eh, jadi figur public figure public figure dalam segala hal dalam nyanyi public figure dalam uh, berdakwah public figure Eh, jadi nanti permasalahannya kalau dakwah ini harus dari hati ke hati itu jadi yang itu akan beri satu sentuhan-sentuhan tersendiri jadi yang akan diingat sepanjang hidup itu kan di situ dakwah orang jadi akhirnya tidak eh, uh, baik menjadi baik rasanya uh, eh, nakal menjadi nggak nakal hanya uh, hanya sombong jadi nggak sombong itu kan hasil dakwah kan ya eh, karena sentuhan hati <clears throat> Jadi ya di sini harus ada perangkat-perangkat yang harus dibangun dalam diri seseorang tuh. Jadi jadi eh, itu tentang keikhlasan ya, eh, eh, tentang ah, dan sebagainya. Ya sekarang namanya orang harus dakwah di TV itu baru mau akan dakwah saja sudah baru wah harus apa? Harus perdaan, harus bagaimana ya? harus pakainya harus kopo kopo ini ini ini itu akan mempengaruhi eh, segala perilaku yang ada di dirinya sehingga dalam berbicara ya harus diatur sedemikian rupa harus menggolek bahasa-bahasa yang membuat orang senang jadi selalu eh, berkaitan dengan yang sifatnya itu adalah eh, memang diupayakan diupayakan jadi tidak langsung dari hati. Memang ketika orang harus mendengar, dia akan uh, menerimanya dengan mantuk, mantuk. Bagus, bagus ya, bagus. Apa? Bagus. Kalau mantuk-mantuk bagus. Tapi eh, di lapangan akhirnya ya cuman bagus gitu ya, bukan bagus dok. <clears throat> Jadi itu itu gambaran jadi eh, eh, di samping seorang ketika sampai di sana kemudian sudah merasa siapa ya merasa seperti siapa jadi subhanallah namanya ikhtirar ini kalau sudah orang masuk terangkap ini siapapun dia adalah kena penyakit kronis namanya eh. oh, orang masuk dalam perangkap ilmu hakikat waduh oh, hakikat sing dibakas Gusti Allah ya Allah eh, eh. akhirnya ujung-ujungnya wis gak usah salat wis ngono terus sampai karo Gusti Allah jadi ngono ya. eh, kan mesti ngene wong Kanjeng Nabi sing kaya mau sik salat oh ya ora salat ngono ngene jadi kena perangkap eh, dia menggunakan ilmu hakikat <clears throat> hmm. eh, eh, eh, nanti kemudian dia punya perasaan saya sudah sampai kepada Allah eh. <clears throat> Nah, jadi ini model-model begini ini yang eh, oleh ilmu tasawuf jauh-jauh sudah dibahas ya eh, sehingga orang harus lebih hati-hati di sini ya ini kena penyakit ikhtirar ini fasara maghruran amla kena ikhtirar ini apakah tidak itu masalahnya <clears throat> eh, begitulah jadi <clears throat> ya Allah ya Allah jadi jadi memang menggebu-gebu mengamalkan sunnah. Hmm, hmm, sunnah. Eh, luar biasa. Jadi tidak ada yang dilakukan kecuali yang harus nyunah. Uh, ah, mengko celonane kudu cingkrang, cinggoti kutu towo, ngono ya. Mangani hmm. Uh, uh, eh, mangane perlu ora sendokan. Tapi dalam hatinya aku wis koyo kanjeng Nabi wong-wong koyo apa koyo. Eh. Eh. eh wong kaya apa sakno wong-wong ya ya itu yang dicari oleh setan setan itu kalau eh, terhadap orang-orang yang sudah eh, nakal-nakal ya kepo kekon ya apa tak kipatno wis gitu, ngene ah, sing repot di wong-wong sing eh, ya, ah, ha iku apa carane bagaimana caranya kalau orang-orang yang uh, kelihatannya ini memang <clears throat> sudah seperti siapa sudah siapa tapi di hatinya terus kemudian ada perasaan-perasaan tertentu yang dia <clears throat> sikapnya bisa tidak dari sikap sikap ikhtikornya pada orang lain sikap meremehkan orang lain tidak menganggap orang lain orang lain itu apa kamu itu golongan apa dan sebagainya walhasil itulah eh, eh, apa yang terjadi ya sehingga eh, <clears throat> apa paling enggak yang ya, disampaikan Abu ya ini berkaitan masalah-masalah sebetulnya kecil sekali tidak perlu diperdebatkan tapi ketika permasalahan ini yang mestinya hanya masalah fikih tapi kemudian diangkat di masalah tauhid nah ini yang harus dijawab oleh Abu ya dengan panjang dan lebar maka tawasul babnya cukup panjang ya nanti dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini mau cokor paham pancen ya budak teman-teman coba ora paham ya budek menjadi ngono eh.